Kita masuk ke halaman yang ke-17. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan jenis-jenis isim. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il. Ya. Sekarang kita masuk ke fi'il. fil af'al fi'il itu ada tiga macam ya al fi'lul madhi fi'il madhi apa itu fi'il madhi yaitu fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang sudah terjadi lampau. Nah, apabila suatu kejadian itu sudah terjadi, maka itu menunjukkan bahwa fiilnya fiil apa ya kawan? Fiil maldi. Yang kedua fiil mudhari. Yang dimaksud dengan fiil mudhari adalah fiil yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau yang apa? Jahit. Hah? Akan berlangsung, akan terjadi. Dari dua zamannya kalau fi'il mudhari, sedang atau akan, ya. Sedang berlangsung atau akan berlangsung. Naam. Sedangkan yang ketiga yang disebut dengan fi'il amr yaitu perintah. Tidak mungkin diperintahkan sesuatu melainkan sesuatu yang diperintahkan itu belum terjadi. Ya. Sehingga fi'il amr ini hubungannya dengan zaman yang akan terjadi, akan datang. Karena diminta untuk ya terjadinya perbuatan itu. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan kataba Zaidun. Zaid menulis. Nah, yang Anda gunakan adalah kataba. Nah, kataba ini merupakan salah satu fiil yang berbentuk apa ya, Fiil madhi berbentuk lampau. Berarti menunjukkan kejadian itu sudah terjadi. Kalau Anda mengatakan ya tubuh Zaidun, Anda menggunakan salah satu bentuk yang disebut dengan fi'il mubarak. Maka ini menunjukkan bahwa Zaid menulis apa? Sedang menulis ada kemungkinan sedang menulis atau apa? Dia akan menulis. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan uktub Ya Zaidu. Tulislah wahai Zaid. Ya, tidak mungkin anak perintah Zaid untuk menulis. Kalau dia sudah menulis, nggak mungkin anak perintah. Menunjukkan bahwa dia belum melakukannya, belum mengamalkan apa yang diperintahkan itu. Karena mengatakan, Uktub ya Zaid, tulislah wahai Zaid. Ya, ini diminta di masa yang akan datang Zaid agar menulis tulisan tersebut. Nah, inilah yang beliau sebutkan di dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Al-fi'lul madhi huwa. Fi'il madhi adalah fi'lun adalah fi'il dalla ala hadatin yang menunjukkan atas satu kejadian hadat menunjukkan atas satu kejadian fi zamanil madhi pada zaman yang lampau pada zaman yang telah lalu nah itulah fi'il madhi jadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian pada zaman yang lampau. Nah, untuk memudahkan, ya, kalau antum kembali kepada kitab-kitab sorof, yang dimaksud fi'il madhi adalah timbangan yang pertama adalah bentuk wazan yang pertama Ya, contohnya biasa kalau di sorof itu apa ikhwan? Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Hah? Yang mana fi'il madhinya? Paling pertama. Paham ikhwan? Jadi kalau mau mengetahui bentuk fi'il madhi, lihat pada bentuk yang pertama pada kitab sorof. Paham ya, ikhwan? Fi'il madi selalu diletakkan di bagian terdepan. Fi'il madi dengan bentuk-bentuknya, dengan timbangan-timbangannya. Saya itu ya? Misalnya, kata ba. Ya, telah menulis fataha, mana fataha? Hah? Membuka qara'a. Baca jalasa. Ha? Syaribah. Nah, contoh yang lain. Sudah. Ha? Apa itu golako? Aglako. Ha? Ha? Ha? Hmm. Tak perlu pikiran banyak ini ya. Ah. Ah. Ah. Hah? Saya ya mujahid. Masalah. Ha? Aina adi? Nah. Ha ha ha. Kum kum kum kum. Jangan suka sembunyi ya, akhi. Apa? Kata apa? Yang lain. Jangan lihat. Mau lihat, lihat ke atas. Hmm. Apa? Semacam-macam itulah. Kata apa? Koro'a darosa. Akala syariba. Hah? Sajada roka'ah apalagi yang lain Hah? Ah, nah, fadal. Rifai. Hah? Apa? Mana aha antum. Sami'a Hudzaifah. Akala. Darasan. Banyak betul. Al-fi'lul madhi. Nah, fi'il madhi terbagi menjadi dua. Paham? Kalau pada pembahasan bahasa Indonesia, kita mengenal ada kalimat yang aktif dan ada kalimat yang pasif. Nah, nah yang pernah sekolah mungkin tahu itu ya. Kalau tidak sekolah, nah, nah sekolah yang mujahid, ah, kelas 1 sudah keluar, Naam. Itu waktu kelas 1 ranking berapa? Ya Mujahid. King 1. Hah? Ranking berapa? Ranking 2 dari 3 murid. Yang satu memang tidak pernah masuk. Nah. Hah. Naam, naam. Taib. Jadi fi'il madhi itu ada dua ya, kawan. Ada fi'il madhi yang maklum. Hmm. Kalau di bahasa Indonesia kan selalu didahului dengan me. Imbuhan me. Ya. Maklum itu ya yang terdapat pada yang pertama pada timbangan kataba, sa'ala, qara'a. Kalau diartikan apa ya, kawan? Me selalu me, membuka, memukul, membaca. ha Apalagi menulis. Ya. Nah. Paham ya, kawan? Ya. Ah, kalau majhul ya, kalau majhul Nah, itu yang kalau diterjemahkan selalu dengan diawali imbuhan di. Ah, dipukul, di apa? Ah, ditulis. Nah, caranya kalau fi'il madhi jelas sekali fa'ala ya atau fa'ila ya kan ini namanya fi'il madhi yang maklum yang selalu menggunakan imbuhan me. Kalau kita hendak membuat majhul, ya. Majhul, kenapa dinamakan majhul? Karena tidak diketahui pelakunya. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Pertama harus di Fa'nya itu harus di dhammah dan sebelum terakhir satu sebelum terakhir harus di kasrah. Ya. Mana satu sebelum terakhir? Yang mana? Ain. Fu'ila. Pertama harus di dhamma, jadi syarat untuk menjadikan majhul syarat pertama ya, huruf pertamanya harus di Dhamma. Syarat kedua satu huruf sebelum akhir di di kasroh. Contohnya, kata kataba. Jadi apa? Ah? Kutiba. Darosa. Durisa. Jalasa. Bada'a. Baraba. Syariba. Qara'a. Fahima. Nasara. Qatafa. Naam. Galiqa <coughs> غلق Naam Nah itu. Saya difaham ya, kawan. Ini dua syarat. Ya. Kataba, fataha, sa'ala, nazar. mana nazara? Hah? Lihat. Nasara. Kotofa. Ah, memetik. Ghalika. Ghalika itu bukan menutup, tertutup gitu. Kalau menutup aghlaqa. Nah. Tayyib ilahuna ikhwan.